Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Bapak Tolong aku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 kita dengan bahaya. Ya, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk tunggal sudah menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kampus. diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. dari bawah lari Mak Rompang. Huh. Ya, ya, ya, ya, Didukung artis-artis terkenal Harry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. gelombang goyangmu ini, supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompang mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-8 ini didukung oleh Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi, Margaret sebagai Andita, Debbie sebagai Bapak Punto, Anis sebagai Ibu Punto, Ari sebagai Punto, Nanang sebagai Jatuh, Anes Sambayon sebagai Mak Rompang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kira Bumi dan Andita sudah sampai ke puncak Gunung Sumbing untuk memecahkan teka-teki yang tertera pada tulisan di kulit rusa. Namun mereka belum juga bisa membuka tabir teka-teki itu. Sementara Mak Rompang makin dimabuk asmara. Kini perempuan iblis itu sedang jatuh cinta pada seorang pemuda yang bernama Punto. Sementara sahabat Punto menaruh curiga pada Mak Rompang. Sementara itu Gandini menjadi heran karena Mak Rompang bisa bermain-main dengan anak di dalam kandungannya. Bahkan Mak Rompang tampaknya mengharapkan sekali supaya anak itu cepat lahir ke dunia ini. Ketika matahari sore menyorot, cahayanya membelah dua batu. Lalu aku terbaring di sana. Sudah bisa Rama memecahkan arti tulisan itu, Rama? Ini semacam sair. Ketika matahari menyorot, cahayanya membelah dua batu. Lalu aku terbaring di sana. Cahaya membelah dua batu. Mana batunya? Bagaimana cahaya bisa membelah dua batu? Ini batu yang dimaksud oleh syair itu, Rama. Itu hanya satu batu. Batu yang biasa dipergunakan oleh Ki Pandai Urat untuk bertapa. Selain batu itu, tidak ada lagi batu di sekitar tempat ini? Sulit menafsirkan arti syair ini. Hmm, membelah dua batu membelah dua batu? Lalu aku terbaring di sana. Aku terbaring di sana. Siapa yang dimaksud dengan aku? Mungkin Ki Pandai Urat yang dimaksudkan di dalam syair ini. Kalau Ki Pandai Urat bukan di sini terbaringnya. Tapi itu, itu kuburan Ki Pandai Urat. Iya juga ya. Mari kita cari dua batu yang terbelah. Iya, Rama. Kau ke sana, aku kemari, Andita. Iya, Rama. Tidak ada apa-apa lagi di sekitar kuburan Ki Pandai Urat ini, kecuali semak dan belukar. Ada, Andita. Tidak ada, Rama. Sudahlah, kita pulang saja. Iya. Tadi kamu melamun saja. Memikirkan perempuan itu lagi. Ya, tidak. Kalau tidak, ayo kerja. Kapan sawahmu akan kau pacul? Kalau hanya dipandangi saja. Kepalaku agak pusing, Pak. Eh, Punto. Iya, Pak. Buat apa kau pikirkan perempuan aneh itu, ha? Dia tidak pernah datang memperkenalkan dirinya padaku, pada ibumu. Dia tidak pernah datang pada siang hari. Dia baik dan sangat cantik, Pak. Biar cantik, kalau tidak dikenal begitu, siapa yang mau? Tapi dia itu... Ah, kalau perempuan suka datang tengah malam, biasanya ada keganjilan pada perempuan itu. Keganjilan? Iya. Mungkin saja ada cacatnya. Sehingga dia malu kalau bertemu dengan kamu siang hari. Ah, tidak. Tidak ada cacat apa-apa pada dirinya, Pak. Saya berani sumpah. Ah, sudah, sudah, sudah. Kalau begitu, suruh dia datang besok siang menemui aku dan ibumu di rumah. Siapa nama perempuan itu? Uh, namanya saya belum tahu, Pak. Hah? Belum tahu? Iya. Hah, kau ini bagaimana, Punto? Sudah selama itu kau berkenalan dengan gadismu itu, tapi namanya saja kau tidak tahu. Hah? Sudah. Kau datangi rumahnya. Tanya baik-baik pada dia. Siapa namanya dan kapan dia bisa datang ke rumah kita. Kalau perlu bersama dengan kedua orang tuanya. Uh, saya juga belum tahu di mana rumahnya, Pak. Ah, ah, ah. Aduh. Jadi, jadi apa saja yang kau bicarakan hmm, kalau bertemu dengan dia? Ya, tapi saya tahu rumah saudaranya, Pak. Nah, pergilah ke rumah saudaranya. Tanyakan di mana rumah gadis itu. Siapa orang tuanya. Ya, supaya orang kampung ini tidak mengejek kita. Mengejek kita? Loh, apa kau tidak sadar bahwa hampir seluruh kampung ini membicarakanmu. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa kau berpacaran dengan perempuan siluman. Ah, siapa bilang begitu, Pak? Banyak orang yang bilang begitu, Punto. Hah? Karena mereka mengintipmu bila kau menunggu gadis itu. Enak saja mereka bilang begitu. Eh, siapa yang tidak akan bilang begitu, Punto? Karena hanya siluman yang datang tengah malam. Aku akan buktikan, Pak, bahwa aku bukan pacaran dengan perempuan siluman, tapi dengan perempuan baik-baik.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 juga datang dia. Eh, Kunto, hmm? memang sebaiknya kau datangi saja tempat pesta perkawinan dulu. Tanyakan pada pengantin perempuan itu, di mana rumah kekasihmu itu dan siapa namanya? Ah, aku malu menanyakannya, Jatuh. Alah, buat apa malu? Bagaimana tidak mereka akan mentertawakan aku karena aku tidak mengenal nama kekasihku tidak tahu di mana rumah kekasihku. Daripada kamu duduk di jembatan malam-malam begini, Punto. Dia selalu lewat di sini, kalau datang ke rumahku. Dia tidak akan datang. Percayalah padaku. Dia pasti datang karena sudah satu minggu kami tidak bertemu. Dia pasti rindu padaku. <sighs> sudahlah, lebih baik kau aku antar pulang. Daripada orang-orang mengatakan bahwa kau mulai gila. Hah? Gila? Aku dibilang gila. <sighs> Sudahlah, kita pulang saja. Besok siang kita datangi rumah pengantin perempuan eh, dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Yang bilang aku gila itu siapa? Siapa? Ah, Punto. Hampir semua penduduk desa berpendapat begitu. Karena sering mereka menemukan kau bicara sendiri di tengah malam seperti ini. Padahal kau bilang bahwa kau sedang bicara dengan gadis kekasihmu itu. Ah, ada-ada ah, saja. Masa mereka tidak melihat kalau aku sedang berhadapan dengan gadis itu? Semua orang sudah membuktikannya, Punto. Bahwa kau hanya duduk di halaman rumahmu tengah malam sambil bicara sendiri. Apa itu tidak gila namanya? Ah, sudah, sudah, sudah. Kau rupa-rupanya juga ikut-ikutan menyangka aku gila. Huh. Kalau aku tidak, Punto. Aku kan kenal siapa kamu. Tapi aku pun pernah melihatmu bicara sendiri di tengah malam. Di halaman rumahmu. Kapan? Kapan? Eh, uh, kira-kira... Ya, sepuluh hari yang lalu. Ketika itu, aku ingin sekali bertemu dengan kekasihmu itu. Lalu aku datang ke rumahmu. Karena kau bilang pada malam itu, Ketika aku sampai di halaman rumahmu, aku tidak melihat siapapun juga. Kecuali kau sedang bicara sendiri sambil tertawa-tawa. Eh, bukankah dulu kau tidak melihat gadis itu di tempat pesta perkawinan? Hah? Sudah, tapi samar-samar. Ah, kalau begitu kau tunggulah. Sebentar lagi dia akan datang kemari. Ah, ayolah, kita pulang saja. Hari sudah sangat larut. Kasihan kan kedua orang tuamu itu. Kalau kau mau pulang, ya pulanglah. Aku tetap menunggu dia di jembatan ini. Sisa ah, susah juga membujukmu, Punto. Ah, bagaimana jatuh? Mana Punto? Uh, dia masih berdiri di jembatan itu, Pak. Dia tidak mau pulang. Ah, kenapa dia tidak mau pulang? Uh, dia bilang Gadis itu akan datang malam ini. Mereka akan bertemu di jembatan itu. Hah, bikin malu saja anakku itu. Uh, permisi Pak, saya pulang dulu. Uh, tunggu, tunggu, tunggu. Uh, kau kan sahabatnya. Coba bujuk dia. Supaya besok siang dia mencari rumah gadis itu. Jadi Bapak juga yakin kalau gadis itu memang ada? Ya, untuk sementara ini aku yakin. Ah, Anak dan Bapak sudah sama gilanya. ini rumah pengantin itu? Iya, betul. Lihat. Itu kan yang jadi pengantin perempuan dulu. Hmm, iya ya. Maaf. Uh, boleh kami bertanya? Siapa kisah anak berdua? Uh, saya bernama Punto dan kawan saya ini bernama Jatuh. Uh, lalu? Ya, empat bulan yang lalu kami berdua itu pernah datang kemari dalam rangka menghadiri pesta perkawinan di sana. Oh iya iya, empat bulan yang lalu. Iya. Yeah. Sayalah pengantin perempuan itu. Tapi saya tidak kenal dengan kisanak kedua. Uh, ah, dulu saya dan kawan saya ini datang kemari dibawa oleh kawan pengantin laki-laki. Oh, begitu. Ya, Lalu? Uh, uh, saya datang kemari ya, ingin bertanya, uh, di manakah rumah gadis yang bicara dengan kisanak dulu? Bicara dengan saya? Iya. Gadis yang mana? Uh, ketika itu sudah tengah malam. Tapi kisanak dengan suami kisanak belum juga masuk ke peraduan. Karena tamu-tamu masih banyak berdatangan. Kapan? Uh, ketika pesta perkawinan Kisanak dulu. Oh iya, terus? Nah, di belakang Kisanak duduk seorang gadis cantik sekali. Gadis cantik? Iya, gadis cantik yang memakai baju merah jambu, baju biru. <laughs> Baju biru? Iya, iya. Kisanak bicara dengan gadis itu kan? Gadis yang mana? Saya merasa tidak ada. Uh, uh, ada. Gadis itu cantik sekali. Gadis yang mana? Uh, uh, gadis itu duduk persis di belakang Kisanak. Dia bicara dengan Kisanak asik sekali. Baiklah. Lalu maksud kedatangan Kisanak berdua pagi-pagi begini untuk apa? Uh, kami ingin menanyakan nama gadis itu dan di mana rumahnya. Uh, maaf, saya tidak pernah merasa ada seorang gadis duduk di belakang saya ketika saya menjadi pengantin dulu. Uh, tapi gadis itu mengaku bahwa dia masih ada hubungan famili dengan Kisanak. Ah, uh, tidak. Saya tidak tahu tentang gadis itu. Uh, sudahlah, Punto. Perempuan ini tidak tahu menahu tentang kekasihmu itu. Kisanak tahu benda apa ini? Iya. Ini kembang goyang yang dipakai oleh seseorang ketika jadi pengantin. Nah, ini milik gadis itu. Sudahlah. Saya tidak tahu siapa gadis itu. Atau mungkin Kisanak berdua sudah melihat setan ketika itu. Nah, betul kan Punto? Semua orang akan mengatakan begitu. Ayo, kita pulang. Baiklah, uh, kami permisi. Iya.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 Bagaimana jatuh? Uh, apakah Punto belum cerita pada bapak dan ibu? Belum. Belum ketemu rumah gadis itu? Uh, tidak, Pak. Bahkan pengantin perempuan itu tidak kenal dengan gadis kekasih Punto. Hah? Bahkan dia tidak pernah merasa punya famili dengan gadis itu. Oh, Kang. Bagaimana nasib anak kita? Uh, tenanglah dulu, tenang. Uh, lalu bagaimana menurutmu jatuh? Apa yang harus kami lakukan? Iya, tolonglah sahabatmu itu jatuh. Tolonglah dia. Semakin hari dia semakin tidak karuan. Ya, sebenarnya kalau saja Punto bisa bertemu dengan gadis itu, maka dia tidak akan seperti sekarang ini. Carilah rumah perempuan itu supaya anak kami itu bisa terhibur. Satu-satunya jalan, Bapak dan Ibu harus mencari orang pintar untuk mengobati Punto. Karena aku yakin bahwa Punto sudah bertemu dengan makhluk halus. Kemana harus dicari ya? Sulit juga mencari orang pintar di dusun kita ini. Karena tidak ada satupun yang mengerti hal-hal seperti itu, Pak. Ah, sudahlah. Pulanglah kau jatuh. Hari sudah larut malam. Nanti kedua orang tuamu cemas memikirkanmu. Ah, terima kasih, Pak. Nanti kalau ada, akan aku bawa kemari. Iya, iya. melamun. Sehingga aku tersasar kemari. Hmm. Aku harus kembali lagi ke jalan semula. Pikiranku selalu pada buntu. Sehingga aku lupa jalan pulang ke rumahku. Kang? Kang? Ah, seperti ada orang memanggilku. seorang perempuan di belakangku. Kang? Kang? Boleh mengganggumu? Eh, uh, siapa adik ini? Uh, saya kemalaman. Rumah saya jauh. Oh, cantik sekali gadis ini. Mau kakang mengantarkan saya pulang? Uh, tunggu, tunggu. Uh, ada apa, Kang? Adik dari mana? Dari jembatan itu. Uh, apakah adik bertemu dengan seseorang di sana? Di jembatan itu hanya ada Kang Punto. Oh, jadi adik, adik... Uh. Saya kekasih Kang Punto. Pantas Punto tergila-gila pada gadis ini. Karena gadis ini cantik sekali. Kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya hitam dan panjang. Sedangkan matanya bulat, bening dan indah. Ah, dia melirikku dengan sudut matanya. Persis seperti seekor buruk merak betina sedang menggoda pejantannya. Ada apa, Kang? Kok memandangku terus? Uh, aku heran. Kenapa malam-malam begini kamu menemui Punto? Uh, aku hanya mau mengambil ini. Oh, kembang goyang. Akan kenal dengan Kang Punto? Aku sahabat Punto. Namaku Jatuh. Oh, kebetulan kalau begitu. Apakah Kang Jatuh mau menolong saya? Uh, iya, mau. Tentu mau. Mau Kang Jatu mengantarkan saya pulang? Oh iya, mau. Uh, di mana rumah adik? Itu, di sana. Uh, mari. <laughs> Nah, Kang Jatu, kita sudah sampai. Uh, ini rumahmu? Ya. Uh, kenapa? Kang Jatu heran? Uh, tidak apa-apa. Pasti gadis ini anak seorang bangsawan. Untung kedua orang tua saya tidak menunggu di depan rumah. Uh, oh ya, kemana kedua orang tua adik? Mereka sudah tidur. Kalau tidak, saya pasti kena marah. Uh, iya, iya. Sekarang Kang Jatuh pulanglah. Nanti kalau Kang Jatuh suka, jalan-jalanlah ke rumah saya ini. Uh, iya, baik. Aku akan datang besok siang. Jangan siang hari. Saya masih tidur karena tengah malam begini saya masih bangun kan? Uh, iya iya. Ta Tapi kenapa Punto tidak mengantarkan kamu pulang? Dia tidak mau, Kang. Alasannya nanti dia ditertawakan oleh orang-orang kampungnya. Padahal tidak apa-apa kan? Uh, iya, tidak apa-apa. Dan tentu mungkin saya yang pertama datang ke rumah adik ini. Iya, Kang Jatulah yang pertama mengantarkan saya pulang tengah malam begini. Uh, uh, sebagai tanda bahwa saya sudah mengantarkan adik malam-malam begini, apa ya? Pegang saja ini. Hah? kembang goyang ini? Ya. Nanti kalau Kang Punto minta bukti bahwa Kang Jatuh sudah ke rumah saya, tunjukkan saja kembang goyang ini kepadanya. Uh, iya, iya, iya. Baiklah. Nah, pulanglah, Kang. Besok malam, kalau Kang Jatuh mau datang ke sini, akan saya tunggu. Iya, iya. Uh, saya pasti datang. Ah, cepat sekali gadis itu masuk ke dalam rumahnya. Eh, yuk.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 Nah, pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-8